Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kita masih berada pada tragedi peristiwa perang Badr. Terjadi pada 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah, bulan Ramadan. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah taala menurunkan ribuan malaikat Jumlah kaum muslimin saat itu berkisar antara 313 sampai 319. Kemudian jumlah orang kufar saat itu berkisar antara 900 sampai 1000. Dalam keadaan seperti itu kaum muslimin diberikan kemenangan yang terbunuh dari kaum muslimin 14 orang. Yang terbunuh dari orang kufar 70 orang, yang ditawan 70. Kemudian masih membawa zonimah, harta rampasan perang yang sangat banyak sekali. Sampai-sampai dalam peperangan tersebut, nah barakallahu fikum, nah setan pun juga ikut berperan tapi ketakutan. Paham ya? Ketakutan nah barakallahu fikum karena ternyata malaikat juga turun. Paham ya? Malaikat turun dan barakallahu fikum sebagian para sahabat ada yang mencari lawannya tapi ternyata tiba-tiba lawannya sudah jatuh mati di hadapannya. Paham ya? Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah barakallahu fikum kita baca lanjutannya. Qala al-mu'allifu asbahullah, kemarin sudah kita lewati mengenai apa? Mengenai benarnya sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan bahwasanya ini besok tempat matinya si fulan, ini besok tempat matinya si fulan ditunjukkan satu persatu tempat-tempatnya. Dan benar, tidak satu pun tidak ada satu pun yang meleset kata siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah, di antaranya pentolan pemimpin mereka yang terbesar yang terbunuh siapa kemarin? Abu Jahal nanti akan kita lewati. Nah, barakallahu fikum akan kita lewati pembahasannya. Karena awalnya ngayal Abu Jahal. Diajak pulang Abu Sufyan enggak mau dia. Paham ya? Pengennya apa? Pengennya ingin segera mendatangi apa? Ma'u Badr. Nah, barakallahu fikum ingin pesta di sana tiga hari katanya. Paham ya? Ingin pesta di sana, minum-minuman, minum-minuman keras, miras, khamr. Paham ya? Diajak pulang enggak mau dia. Nekat dia. Ternyata terbunuh. Kita nah, lihat aja Qala al-mu'allif rahimahullah halaman 27 perhatikan yang punya kitabnya. Wa bata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka lailah yusalli ila jidmi syajaratin hunak. Artinya apa? Dan malam itu beliau sallallahu alaihi wasallam bermalam. Eh, beliau bermalam kemudian beliau salat mengarah apa? Tonggak pohon. Sebagai sutrahnya maksudnya ya. Nam jidmi Tonggak Tonggak pohon ini potongan pohon lah di sana. Jadi maksudnya itu untuk sutrahnya. Untuk sutrahnya ya. Wa kanat lailatul jum'ah as-sabi' asyrata min Ramadan, masyaallah. Saat itu malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum 17 Ramadan. Nah, barakallahu fikum beliau posisinya masih bermalam di suatu tempat tersebut. Falamma asbaha. Nah, barakallahu fikum tempatnya mana sih? Sambungannya kemarin itu tempatnya, membuat semacam perkemahan di dekat apa Ma'ubadir yang mereka sudah apa? Sudah menguras air-airnya, kemudian mereka membuat semacam haut atau telaga, airnya dimasukkan situ untuk apa? Untuk biar mereka bisa minum, tapi orang kufar ketika mendatang sudah habis airnya mereka nggak bisa minum. Nah, ya, kita lewati kemarin ya. Nah, dan malam itu malam 17 Ramadan. Falamma asbaha akbalat Quraisyun fi qata'ibiha. Kemudian ketika datang pagi hari tiba-tiba orang-orang Quraisy datang beserta apa? Kata Ibnu, Kata Ibnu itu adalah juyus. Paham ya? Nah, datang bersama apa? Tentara-tentaranya, buahnya. Wah, akhirnya apa? Rasulullah berdoa. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma hadhihi Quraisyun qad akbalat fi fakhriha wa khuyala'iha tuhaduka wa tuhadur rasulak." Bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah langsung berdoa karena posisinya orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong, pasukannya banyak tadi itu. 900 sampai apa? Sampai berapa? Sampai 1000. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ini orang Quraisy datang dalam keadaan apa? Beserta kesombongannya dan kecongkaannya. Mereka menantangmu dan menantang Rasulmu." Paham ya? Langsung Rasulullah berdoa seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita lihat berikutnya Wa rama Hakim bin Hizam, rama itu arada artinya. Wa rama Hakim bin Hizam wa Utsbah bin Rabi'ah an yarji'a bi Quraisy wa la yakunu qital. Saat itu Hakim bin Hizam ingin dan Utsbah bin Rabi'ah mereka berdua ingin kembali ke orang-orang Quraisy dan pengennya enggak ada peperangan. Pengennya enggak ada peperangan pengennya. Paham ya? Pengennya enggak usah perang aja lah. Fa abadzalika Abu Jahal. Abu Jahal enggak mau. Abu Jahal udah terlanjur marah emosi ini ya, nggak mau pokoknya. Mbak nggak mau kalau nggak perang, yakin menang karena jumlahnya banyak. Paham ya? Dia yakin menang tapi ternyata kalah kan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Saat itu Hakim bin Hizam dan Utbah bin Rabi'ah mereka ingin kembali ke orang-orang Quraisy dan mereka pengennya itu nggak usah perang lah gitu ya. Tapi Abu Jahal nggak mau. Wa'addala Rasulullah SAW as-sufufa kemudian Rasul langsung meluruskan saf, meluruskan barisan kaum muslimin Thumma raja'a ila al aris Kemudian beliau kembali kepada nama kemana? Ke aris aris itu adalah perkemahan. Paham ya? Tempat singgah perkemahan. Nah, barakallahu fikum itu namanya aris Jadi aris itu khaimah. Naam. Huwa wa Abu Bakar wahdah. Saat itu Rasulullah dan Abu Bakar saja. Wa qama Sa'ad bin Mu'ad, kemudian berdirilah Sa'ad bin Mu'ad wa qaumun al-Ansar dan sekelompok kaum dari kalangan Ansar ala babil Arish. Mereka berdiri di apa? Di pintu kemah tersebut. Untuk apa? Yahmuna Rasulullah SAW. Berdiri menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau di dalam kemah tersebut. Jadi yang namanya pemimpinan dijaga biasanya ya. Dalam peperangan apapun, atau peperangan perang yang mungkin atau dengar di Damas, melawan Syiah Rafidhah, pemimpinnya dijaga. Dijaga ketat ya. Nah, barakallahu karena apa? Karena pemimpin itu dibutuhkan ketika peperangan. Biasanya kalau perang itu kalau musuh dengar pemimpinnya meninggal, itu biasanya langsung apa? Langsung mereka senang. Senang dan biasanya kaum muslimin atau biasanya lawannya kalau pemimpin sudah meninggal, mereka lemah langsung. Paham ya? Jadi pemimpin dijaga ketika perang, pemimpinnya panglimanya dijaga ketat karena apa? Untuk memberikan dorongan motivasi dia semangat di dalam berperang. Nah, kita lihat sini. Wa kharaja Utsbah wa Syaibah ibn Rabi'ah Kemudian keluarlah dua orang, Utbah dan Syaibah, kedua-duanya putranya Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, kemudian juga Walid bin Utbah. Tiga orang berarti ya, total tiga orang. Salah satuhum jami'an yatlubuna al-baraz. Nah, mereka tiga-tiganya, mereka semuanya mencari tempat yang lapang. Untuk apa? Bertanding. Adu tanding. Paham ya? Maksudnya apa? Nah, satu lawan satu. Satu lawan satu ya. Fakhraja ilaihi minal muslimin thalathatun al-ansar. Kemudian dari kalangan kaum muslimin perwakilan keluar dari mereka tiga orang dari Ansar. Wa hum Auf wa Muawwid ibn Afra. Auf dan Muawwid dua-duanya putranya Afra dan Abdullah bin Rawahah. Paham ya? Abdullah bin Rawahah ma'ruf ya, sahabiyun jalil yang beliau punya pantun-pantun puisi yang sangat indah itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi tiga orang ini, Auf, Muawid sana siapa? Abdullah bin Rawahah. Ternyata mereka pengennya apa pengennya? Pengennya itu dari anak pamannya. Jadi kalau orang lain nggak mau, kita lihat. Faqalu lahum. Kemudian orang-orang Quraisy tadi, tiga orang Quraisy tadi mengatakan kepada mereka, "Man antum? Siapa kalian?" Qalu minal ansor. Kami dari kalangan Anshar. Faqalu akfaun kiram. Akhirnya orang orang kufar Quraisy tadi itu yang sudah tiga orang mau persiapan tanding tadi itu mengatakan akfaun kiram. Kita semuanya orang-orang yang mulia. Sama-sama mulianya kita ini. Akfa itu amsal. Paham ya? Akfa itu artinya amsal. Jadi kita kita ini sama-sama mulia. Wa inna manuridu bani ammina. Kami pengennya itu ingin lawan anak keturunan paman kami. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena mereka benci. Mereka pengennya itu anaknya Abu Talib, anaknya Abdul Mutalib. Paham Pengennya itu akhirnya yang turun siapa akhirnya kita lihat. Fabarad fabaradalahum akhirnya yang melawan mereka adu tanding Ali bin Abi Talib, Ubaidah bin Harith bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib. Paham ya? Itu kan nah barakallahu fikum yang mereka inginkan. Tiga orang itu ya berarti yang lawan akhirnya Ali bin Abi Thalib, Ubaidah bin Harith bin Abdul Muthalib, kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, tiga-tiganya. Faqatala Aliun al-Walid Akhirnya Ali berhasil membunuh Walid bin Utbah. Wa qatala Hamzah Utbah. Kemudian Hamzah pun berhasil membunuh siapa? Utbah. Paham ya? Tinggal Saibah. Naam barakallahu fikum wa qila Saibah. Ada yang mengatakan Saibah ikhtalafa Ubaidah wa Qirnah darbatain. Saat itu Saibah berhasil apa? Nah barakallahu fikum berhasil enam menghunuskan pedangnya kepada Ubaidah Paham ya? Saat itu Ubaidah sempat terpisah dengan apa Kirna. Kirna itu nah tandingannya atau lawannya. Kirna itu tandingannya, nah saingannya kan satu lawan satu ya. Tapi beliau terkena dua pukulan, pukulan pedang. Fastahada kullun minhumas sahibah. Kemudian masing-masing apa? Masing-masing bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk bagaimana caranya memenangkan. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya menolong temannya. Fakarra Hamzah wa Ali alaih kemudian langsung Hamzah bin Ali mendekatinya fatammama alaih akhirnya apa disempurnakan orang tadi itu yang Saibah tadi itu sempurnakan Malik bunuh itu ya wahtanala Ubaidah akhirnya mereka berdua Hamzah dan Ali membawa Ubaidah waqad quti'at rijluhu saat itu kakinya sudah terpotong Allah musta'an falam yazal tamsa dalam keadaan lukanya masih apa lukanya itu masih posisinya apa banyak darahnya tamsa itu bahwa sebutkan fasidul jurh yaitu lukanya itu membusuk. Karena bekas luka lama-lama kan kalau enggak segera kering kan busuk. Paham ya? Lukanya membusuk. Nah, barakallahu fikum hatta mata di Safra hingga beliau yaitu Ubaidah Ibn Harith meninggal di Safra. Apa itu Safra? Bawah itu lihat lagi. Wadin kathirun nakhl waz nam wazar' bil Madinah, yaitu salah satu lembah yang banyak pohon kurmanya dan juga banyak tanamannya di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum meninggal situ. Rahimahullah wa radhiya anhu. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita baca dikit lagi sampai bawah itu. Akhirnya setelah itu bagaimana? Summa hamiya al-watis. Al-watis itu ma'rakah artinya. Kemudian memanaslah peperangan, ma'rakah. Di medan peperangan tersebut semakin memanas wasdadda al-qital, semakin berketamuk peperangannya. Dahsyat peperangannya, panas peperangannya. Wa nazala an-nasr, kemudian turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Kemudian Rasulullah benar-benar bersungguh-sungguh dalam berdoa, bayangkan. Mereka seribu 900 sampai 1000 bayangkan, banyak sekali. Kaum muslimin 313 sampai 319. Rasulullah bersungguh-sungguh dalam berdoa, wabtahala ibtihalan syadidan. Benar-benar beliau nah barakallahu fikum pasrah dan bagaimana caranya merengek dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum benar-benar uh, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Hatta ja'ala ridahu nam yaskut an mankibai. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai selendangnya Rasulullah itu jatuh dari apa? Dari pundaknya. Karena benar-benar sungguh berdoa itu ya. Nah, barakallahu fikum wa ja'ala Abu Bakar yuslihu alaihi. Kemudian Abu Bakar nah memperbaikinya, ditaruh lagi di di pundaknya. Wa yaqul ya Rasulullah Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, ba'da munasadatika ya rabbak, sebagian permintaanmu kepada Rabbmu." Maksudnya apa? Maksudnya mintalah sebagiannya. Fa innahu munzizun laka wa'adak. Karena sesungguhnya Allah Taala pasti akan memenuhi untukmu sesuatu yang dijanjikan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma intahlik hadhihi isabah la tu'badu fil ard. allah Ya Allah, jikalau engkau membinasakan pasukan yang besar ini, maksudnya pasukan kaum muslimin, isabah itu adalah apa? Adalah pasukan kaum muslimin. Ya Allah, jika engkau membinasakan, menghancurkan pasukan kaum muslimin ini, la tu'badu fil ard. Sungguh engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini. Itu doanya Rasulullah. Padahalika qaulu ta'ala yang demikian itu adalah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin masyaallah nah ketika mereka beristighatsah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di, agar dientaskan kegentingan dikabulkan doa mereka dikabulkan doanya kemudian Allah taala apa bentangkan dari langit seribu malaikat bayangkan membantu perang Badr. Itu baru potongan kisahnya ya masih panjang lagi. Insyaallah kita baca sedikit demi sedikit enggak masalah. Kesimpulannya kalau barakallahu fikum wa barakallahu peperangan masih apa? Masih berlang, berlangsung dan juga nah kalau fikum nah peperangan sangat dahsyat hingga salah satu pemimpin mereka yang terbesar itu Abu Jahal terbunuh نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين